Alhamdulillah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semuanya yaitu dibantu dan ditolong diringankan dan dipermudah untuk mendatangi salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jal untuk kita bertakarrub padanya bermudzakarah at-tanasuh saling ingat mengingatkan karena semua peringatan teguran nasihat sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Nikmat Allah Subhanahu wa taala seperti ini tidak akan diberikan kepada semua orang. Mungkin seseorang merasa dia telah meraup nikmat yang besar bisa menyelesaikan solat, atau ibadah-ibadah yang lain. Namun melaksanakan sholat tidak di atas tuntunan Nabi alaihissalam terkadang atau bercampur baur tuntunan beliau dengan bukan tuntunan Nabi alaihissalam Maka tidak ada yang paling berbahagia di dalam hidup di saat Allah Azza wa Jalla membantu seorang muslim dan muslimah untuk memperbaiki cara berhubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala meluruskan cara berhubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dimudahkan diringankan digampangkan bantuan yang seperti ini bagi orang-orang yang beriman menjadi sebuah nikmat yang sangat besar barakallahu fikum. Apalagi kita adalah jauh zamannya dengan zaman kenabian dan kerasulan. Banyak hal tentunya yang tersembunyi dari apa yang kita ketahui. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan kita bantuan dan taufiknya untuk belajar sunnah nabinya alaih salatu wassalam dengan ilmu ini ma'asyiral muslimin Allah meluruskan amalan lahiriah kita dan amalan batiniah kita Allahumma amin kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kedua kalinya tentu saya tidak melupakan untuk menyampaikan tentang perjuangan seseorang yang menjadi pilihan Allah Azza wa Jalla yang terbesar manusia jasanya pada kita yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengajarkan apa yang telah diberi, diajarkan oleh Allah Azza wa Jal sekaligus menyempurnakan pengajaran itu sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersisa yang dibutuhkan dalam ketaatan kecuali lengkap disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in berusaha menjaga kesempurnaan agama itu melalui semangat mereka belajar agama Allah Azza wa Jalla melalui menjaga pengam ilmu agama itu dengan pengamalan-pengamalan. Mereka mencoba mencari, mereka mencoba kemudian berpengetahuan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Sampai tidak mau luput tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka berusaha untuk mengetahuinya untuk meneladaninya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap kesempurnaan agama yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesempurnaan ilmu agamanya biqadril istita' dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Pertama, kita harus bersemangat untuk mengkaji dan mendalaminya. Mendalami ilmu agama sudah telah ada, sudah disampaikan. Ternyata orang-orang yang bersemangat belajar ilmu agama adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus memperlihatkan semangat kita untuk melindungi kesempurnaan agama ini melalui pengamalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi Shallallahu Wasallam Harus menyingkirkan sikap mengada-ngada, mengurangi, menambah barakallahu fikum. Maka siapapun dari umatnya itu tampil untuk melakukan hal itu terhadap syariat Allah Azza wa Jalla, maka dialah sesungguhnya termasuk orang yang disebutkan di dalam ayatnya كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر kata Allah Azza wa Jalla kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi kalian adalah sebaik umat yang dikeluarkan bagi manusia kata Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ciri terbaik umat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu amalan yang ada pada mereka yaitu ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyeru kepada yang ma'ruf dan kalian mengingkari dari kemungkaran. Mungkinkah seseorang mampu untuk memikul amanat ini dengan sebaik-baik mungkin, dengan sesempurna-sempurna mungkin, kalau dia tidak mau menerima, tidak mau mengkaji, dan tidak mau mengamalkan kesempurnaan agama. Mungkin di sana kita melihat ada orang yang luar biasa semangatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi sisi lain dihancurkan dari bagian agama penting. Akidahnya, barakallahu fikum, dirusak, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, manhaj yang telah dilalui oleh Nabi Ali Salatu Wassalam sebagai jalan kesempurnaan agama itu ditinggalkan oleh orang yang semangat beramar ma'ruf nahi mungkar maka dia tidak akan bisa melakukan tugas besar ini sebagai ciri terbaik umat yang dikeluarkan bagi manusia kecuali harus melalui kesempurnaan agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Harus barakallahu fikum melalui kesempurnaan agama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita bersama-sama. Untuk kemudian kita mengetahui. Ternyata orang-orang yang tampil memikul amanat besar melalui kesempurnaan agama yaitu amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah pilihan-pilihan pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla. Maka di saat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dunia ini mengalami kegelapan hidup. Karena berkuasanya kejahatan di tengah mereka. Kejahatan ini berkuasa. Bermula di saat sebuah fonisan dari Allah Azza wa Jalla terhadap makhluk yang terlaknat dan terkutuk, pembangkang, angku dan sombong, tidak mau menerima perintah Allah Azza wa Jalla. Iblis laknatullah alaih. Allah Azza wa Jalla memponiknya menjadi orang yang rendah dan hina. Maka ma'asyiral muslimin yang saya hormati, ini dia menjadi cikal bakal sebuah kerusakan yang akan terjadi di muka bumi ini. Maka di saat kemudian difonis oleh Allah Azza wa Jalla menjadi manusia ra'as pimpinan kejahatan. Dia mencoba untuk kemudian mengelabuhi Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian di saat dia mendapatkan ada pintu keberhasilan. Sehingga Nabiullah Adam dan Hawa harus meninggalkan tempat yang penuh dengan kenikmatan yaitu di dalam surga ma'asyiral muslimin yang saya muliakan maka mereka atau iblis ini punya garapan di samping menggarap bangsa jin dia juga menggarap barakallahu fikum bangsa manusia rahimani wa rahimakumullahu jami'an sehingga diceritakan pada kurun yang ke-10 dari zamannya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Generasinya Nabi Nuh. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka salah satu langkah yang dilakukan oleh iblis untuk melakukan pengerusakan secara besar-besaran sebelumnya sudah yaitu ketika putra dua putra Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam membunuh saudaranya itu adalah kerusakan dan kemaksiatan. Namun mereka belum atau iblis belum sanggup dan mampu untuk melakukan pengerusakan dengan besar-besaran. Maka di saat generasi yang ke-10 dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Abbas menceritakan tentang makna dari firman Allah Azza wa Jalla wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa suwa'an yaguth wa wa Beliau mengatakan bahwa ini adalah nama-nama tokoh-tokoh agama di masa Nabiullah, di masa Nabi Nuh, di kaumnya Nabi Nuh tokoh-tokoh dalam agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang dia akan menjadikan tokoh-tokoh agama ini menjadi permulaan kesyirikan di muka bumi ini. Bagaimana caranya? Membangkitkan sebuah sifat emosional cinta kepada orang alim sampai berlebihan Cinta kepada orang alim berlebihan, keluar batas sampai kemudian terjadi kesyirikan pertama kali di muka bumi barakallahu fikum. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Mendatangi kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Anin sibu fi majalisihim ansabah. Agar mereka membuat gambar-gambar orang-orang alim itu lalu mereka pajang, mereka pasang di majelis-majelis mereka. Bisikan ini mereka lakukan. Bisikan ini mereka perbuat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama, kita harus mengetahui betapa jitu langkah penyesatan yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya untuk melakukan pengerusakan besar dan terbesar di muka bumi ini. Pertama, menyuruh untuk menulis atau membuat gambar-gambar orang soleh itu di majelis-majelis mereka. Mereka lakukan. Mereka perbuat barakallahu fikum. Terus berjalan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Awalnya hanya untuk mengingatkan dalam rangka membangkitkan semangat beribadah sebagaimana semangat ibadahnya mereka-mereka itu. Berlangsung. Berlalu. Tetapi di situ langkah dan jebakan setan untuk menghancurkan keyakinan. Maka di saat ada peluang, di saat ada kesempatan, iblis tidak menyia-nyiakannya. Kesempatan itu terbuka di saat muncul dua perkara. Yang pertama barakallahu fikum muncul di saat kemudian mulai menjauh masa dan waktu dari masa orang-orang alim tersebut. Tala alaihimul amadu. Falamma tala alaihimul amadu. Maka di saat masa mulai menjauh dari orang alim itu, satu, diambil peluang dan kesempatan untuk ib, oleh iblis laknatullah alaih. Menjauhnya seseorang dari orang-orang soleh. maka itu adalah awal musibah. Semua yang terkait dengan hidupnya akan dimanfaatkan oleh iblis barakallahu fikum. Kemarin masih ada yang menegur. Jangan. Itu haram. Itu perbuatan melanggar aturan Allah. Itu adalah bentuk penyekutuan penyekutukan terhadap Allah terus. Tetapi ketika menjauh dari masanya, mereka banyak meninggal dunia. Ini satu kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh iblis laknatullah. Mereka bersabar. Dia bersabar untuk menunggu peluang yang sangat besar itu. Yang kedua, kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, wa nusiyal ilmu. Ilmu dilupakan. Berarti berkuasanya kebodohan dan kejahilan. Di saat berkuasanya kebodohan dan kejahilan itu, ilmu pengajaran mereka-mereka yang soleh, setelah menjauh dari zamannya mulai terkikis, mulai dilupakan. Maka dalam kondisi dua hal ini, peluang terbuka lagi menjadi gambar-gambar orang soleh itu ubidat menjadi sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Karena dasar kerusakan besar ini Allah Azza wa Jalla mengutus dari hamba-hambanya yang akan melakukan perbaikan terhadapnya. Mulai dari barisan para nabi dan rasul. Sampai kepada rasul terakhir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka membawa amanat dan mandat yang sama dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian melakukan perbaikan, melakukan perombakan, melakukan barakallahu pelurusan terhadap kerusakan yang paling besar di kehidupan manusia ini dengan satu <clears throat> dengan banyak ayat diceritakan atau disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di antaranya walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulah Ani'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Tugasnya adalah mengajak umat itu agar kembali beribadah kepada Allah dan menjauhi segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah. Maka di saat ingkarul mungkar terhadap kesalahan yang paling besar ini dilakukan, maka muncullah perlawanan yang sangat hebat. Muncullah kekuatan jahat yang terbesar untuk menghadang seruan yang besar, seruan untuk kembali kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka yang membawa bendera kekufuran atau kesyirikan itu bersatu padu untuk menghadang seruan para nabi dan rasul untuk melakukan perbaikan terhadap akidah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mulai disitulah peperangan hebat antara al-haq dan batil di saat kebenaran itu adalah akidah dan tauhid. Di saat kebatilan itu adalah asyirku billah. Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bergejolak. Peperangan yang besar antara ahlu tauhid dan ahlu syirik. Sampai barakallahu fikum Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai penutup para nabi dan rasul rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus di dunia ini al-muslihin. Orang-orang yang melakukan perbaikan. Barisan muslihun. Pertama kali adalah para nabi dan rasul rahimani wa rahimakumullah. Mereka adalah terbaik manusia di muka bumi ini sebagai orang yang pertama kali melakukan ingkarul mungkar, menyeru kepada yang ma'ruf dan mengingkari kemungkaran yang paling besar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Setelah berakhirnya mereka pilihan-pilihan itu. Pada setiap Rasul ada umat hawariyun, para pembela-pembela. Maka di zamannya Nabi Ali salatu Wasallam, Allah Azza wa Jalla memilih dari umatnya yang menjadi sahabatnya yang akan menamani beliau di dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala itu adalah pilihan mutlak dari Allah rahimani wa rahimakumullah Allah memilih. Dari mereka ada yang bangsawan, ada yang saudagar, ada yang kemudian dari kalangan fukara, du'afa, fukara, masakin. Bahkan Allah memilih para sahabatnya dari kalangan Buddha. Allah Azza wa Jalla memilih mereka-mereka ini untuk di belakang hari yang akan melangsungkan tugas besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Rasul alaihi salatu adalah eh, Nabi kita alaihi salatu sebagai Rasul terbaik dan imamnya para Rasul. Maka umatnya adalah terbaik umat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam yang terbaik adalah generasi pertama ini, generasi pertama umat ini. Mereka adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita lihat. Sebuah penegakan amar ma'ruf nahi mungkar yang berkesinambungan di atas dunia ini. Pertama kali dilakukan oleh para nabi dan rasul. Terus sampai penutup. Berakhir penutup para nabi dan rasul ini langsung disusul. Barakallahu fikum estafet tugas besar dari Allah Azza wa Jalla ini oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Allah Azza wa Jalla memilih dari mereka. Dan Allah Azza wa Jalla menyingkirkan dari orang yang tidak pantas untuk mendapatkannya. Itulah kebijakan Allah Azza wa Jalla yang tidak boleh disodorkan pertanyaan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla sendiri yang menjelaskan. Faminhum membagi hambanya terhadap ajakan dan seruan para nabi dan rasul menjadi dua. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi muttalalah. Di antara hambanya ada yang Allah Azza wa Jalla pastikan berhak untuk mendapatkan petunjuk. Dan di antara hambanya itu ada yang Allah pastikan untuk mendapatkan dolalah kesesatan di dalam hidup. Yang memutuskan adalah Allah. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk menyodorkan. Kenapa? Karena dia Allah Azza wa Jalla fa'alun lima yurid. Dia melakukan segala apa yang dimaukan oleh Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah Azza wa Jalla tidak akan disoal dan ditanya. Apa yang diperbuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun merekalah yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membagi. Hamba-hambanya menjadi orang yang menyambut ajakan para nabi dan rasul dan yang tidak menyambut ajakan para nabi dan rasul. Allah memilih dan membagikan membagi hambanya itu di atas ilmunya. Allah memberikan hidayah kepada seseorang karena itu merupakan sebuah karunia dan rahmat Allah buatnya dan menentukan dia menjadi orang yang pantas untuk tersesat karena keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaitannya dengan orang-orang yang hidup di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah bagi barakallahu fikum. Lalu melihat dari sisi kekuatan tidak sebanding para tokoh-tokoh tokoh-tokoh kafir Quraisy. Para saudagar, para orang kaya, penguasa di saat itu. Allah pilih menjadi barisan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara fukara, masakin, dari kalangan budak, barakallahu fikum, dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla hidayahnya itu adalah keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang Allah jadikan sebagai warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris-pewaris para nabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang dipilih oleh Allah Azza, Azza wa Jalla untuk melangsungkan estafet dakwah ingkarul mungkar di tengah umat ini. Melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, melakukan perkara-perkara yang mengada-ada di dalam urusan agama, melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan rahimani wa rahimakumullah, maka inilah tugas warasatul anbiya. Pewaris para nabi dari generasi muncul generasi berikutnya muncul generasi berikutnya. Sampai ke masa kita sekarang ini ada yang menjadi warasatul anbiya, pewaris para nabi dan rasul yang akan melangsungkan estafet dakwah itu. Ingat itu pula karena pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang memilih mereka ma'asyiral muslimin dan muslimat. Maka berarti sebuah kekayaan besar terhadap dibagi dakwah Allah Azza wa Jalla dan kekuatan besar bagi perjalanan dakwah Allah Azza wa Jalla yaitu ada para ulama sebagai warasatul anbiya. Allah Azza wa Jalla pilih dari mereka-mereka umat ini untuk kemudian memikul tugas besar para nabi dan rasul memikul bersama warasatul anbiya para ulama tugas besar para nabi dan rasul itu alhamdulillah Allah Azza wa Jalla membukakan peluang itu buat kita. Sehingga tidak boleh ada orang yang minder atau nggak berani pada tugas mulia dan besar ini. Dia dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memikulnya bersama waratsatul anbiya. Berarti ini adalah hadiah di dalam hidup. Hadiah yang besar di dalam hidup barakallahu fikum. Untuk kemudian kita menjaganya. Jangan sampai suatu saat dan suatu ketika hadiah itu diambil balik oleh pemberinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, termasuk dari kekayaan dakwah ini adalah Allah munculkan para pewaris-pewaris Nabi dan Rasul. Termasuk kekuatan bagi dakwah ini Allah munculkan dalam setiap generasi yaitu para pembela dan pengganti pewaris eh, waris para nabi dan rasul tugasnya yaitu oleh para ulama rahimani wa rahimakumullah. Maka kita telah mendapatkan kekayaan yang sangat besar di dalam hidup ini di saat kita berjalan bersama-sama dengan warasatul ambiya. memikul amanat besar ini mereka yang mengajar kita menerima pengajarannya mereka yang mencontohkan kebaikan dalam agama, kita yang mengikuti bimbingan dan arahan itu, ini adalah kekayaan barakallahu fikum yang sangat besar bagi seseorang yang Allah berikan padanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kekayaan besar yang banyak disebutkan sifatnya oleh Allah di dalam Al-Quran para pewaris-pewaris itu. Di antaranya, mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang namanya orang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tidak akan berani melakukan sesuatu yang menyelisihi tuntunan Apalagi kalau mau mengajak orang untuk menyelisihi tuntunan Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin akan mereka lakukan itu. Innama yakshallah min ibadihil ulama. Merekalah yang akan barakallahu fikum. Mengajak umat ini kembali kepada agama dengan pas. Tidak melenceng, tidak keluar, tidak ke kiri, tidak ke kanan mereka para ulama yang punya rasa takut tertinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa para ulama itu adalah mafatih al khair, kunci untuk membuka kebaikan di dalam hidup. Dan juga mereka menjadi kunci untuk menutup kejahatan dan kejelekan di dalam hidup. Bukankah ini harta yang sangat mahal bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk? Di saat dia membawa kunci untuk membuka kebaikan, ada. Untuk menutup kejahatan juga ada. Berarti ini adalah kekayaan barakallahu fikum. Dalam banyak riwayat rahimani wa rahimakumullah dan akwal salafuna salih ridwanullah alim ajma'in Para ulama itu bagaikan an-nujum. Bintang barakallahu fikum. Mana saja yang Anda pakai untuk menjadi penunjuk, Anda akan selamat. Kalau misalkan seseorang dari arah timur berangkat di lautan, melihat, oh, dia berangkat dari bintang yang itu. Suatu ketika barakallahu fikum dia pindah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia berangkat dari bintang yang itu. Dia bisa menjadikannya petunjuk barakallahu fikum. Berarti kekayaan di dalam hidup yang menguntungkan yang akan mendatangkan keselamatan rahimani wa rahimakumullah terlalu banyak barisan para ulama yang Allah Azza wa Jalla munculkan untuk mengawal agamanya menjadi pembela terhadap agamanya di antara para pengawal-pengawal di masa kita sekarang ini yang kita ya se apa nama yang masih kita ingat yang sudah meninggal dunia barakallahu fikum yang jaraknya tidak jauh. Yang disebut dengan empat ulama dunia rahimani wa rahimakumullah mujaddidun di masanya. Pertama, zakal imamu Ibnu Baz rahimahullahu taala. Yang sudah meninggal kita itu. Yang masih hidup Masya Allah. Kita sedang bersama mereka dalam bimbingan-bimbingan agama dan penerapan-penerapan barakallahu fikum prinsip-prinsip kita beragama membimbingkan kita dalam kondisi mereka masih hidup. Yang pertama adalah Imam Ibnu Bas rahimahullahu taala. Yang kedua adalah Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang ketiga Muhammad bin Shalal Utsaimin saya sampaikan dengan berurutan meninggalnya barakallahu fi. Dan yang keempat adalah Asy-Syaikh Muqbil rahimahum rahimahumullahu jami'an. Barakallahu fikum mereka adalah para mujaddidun di masanya. Mereka tergolong a'immah di masanya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah di masa atau kita sekarang masih hidup atau mereka masih hidup di antaranya adalah Imam Rabi, kemudian Syekh Saleh Fauzan, ya Syekh barakallahu fikum uh, Ubaid Al-Jabiri ya, dan banyak masyai ahlus sunnah wal jam Syekh Muhsin Al-Abad dan selain mereka dari para ulama-ulama yang masih hidup pewaris para pewaris para nabi yang menyertai kita di dunia ini sekarang rahimani wa rahimakumullah jami'an sebuah keberuntungan besar bagi kita di saat kita mengikuti mereka rahimani wa rahimakumullah di dalam agama ini memandu kita barakallahu fikum nah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memberitahukan sedikit saja dari salah seorang warasatul anbiya yang sudah meninggal bertepatan di negeri Jazirah Yaman yaitu Syekh